Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa manittaba'a hudah kathira Wa ba'd Baik kita lanjutkan Pembahasan kitab Mujammimah al-Jurmiyah Dan kita kemarin telah Mengambil beberapa isim yang dia beramal Seperti amalannya Fi'il yang pertama Apa? Masdar yang kedua isim Fa'il yang kedua isim yang ketiga isim maf'ul ya. Baru sampai situ ya? Hah? Masar isim fa'il isim uh, isim fa'il sihum mubalagha ya. Amsilah al mubalagha terus isim maf'ul ya. Terakhir ya, isim maf'ul ya. Sifat musyabbah. Ya, belum itu kan? Ya, yang keempat kemarin kita sudah ambil isim maf'ul. Ya. Caranya kalau dia dari sulasi adalah dibangun di atas wazan maf'ul. Kalau selain sulasi tinggal diambil dari fil mudhari yang mabni lil majhul. Kemudian diganti huruf mudhari'nya dengan mim. Kemudian isim maf'ul kalau dia diambil dari fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul, maka yang pertama dijadikan sebagai naibul fa'il, yang kedua dijadikan sebagai maf'ul. Contohnya apa? Ja'a Zaidun al-mu'ta al-mu'ta kafafan misalkan. Ja'a Zaidun al-mu'ta kafafan. Datang Zaid yang dia diberi kafafan kecukupan atau malan. Pada al-mu'ta dan di situ isim maf'ul ya'mal amala al-fi'il al mabnil majul. majhul ya naibu fa'ili dhamir mustatir fihi jawazan taqdiru huwa kemudian kafafan maful bih mansub eh, di antara sisi perbedaan antara kalau dari sisi persyaratan amalannya sama ya dengan isim fa'il agar dia kalau dia beral maka beramal secara mutlak kalau dikosongkan dari alnya, maka beramal dengan syarat. Yang pertama, menunjukkan kepada waktu istiqbal atau hal. Yang kedua, agar dia bersandar kepada apa? Istifham, nafi, atau mubtada atau khobar. Di sana ada sisi perbedaannya. Yaitu bahwa saya maf'ul boleh diidhafahkan kepada marfu'nya kepada marfu'nya. Isi maf'ul boleh didofahkan kepada marfu'nya. Contoh, Zaidun madrubul abdi. Zaidun madrubul abdi. Ini aslinya Zaidun madrubun abduhu. Ya. Zaidun madrubun abduhu. Zaid dipukul budaknya. Ini boleh marfu'nya abd kan marfu, abd kan marfu'nya madrub kan? sebagai naibul fa'il boleh untuk isi maf'ulnya didofahkan kepada marfu'nya dengan dikatakan Zaidun mabrubul abdi Zaid dipukul budaknya ya sedangkan pada fa'il nggak boleh dikatakan seperti marautu bi rajulin bil abi nggak boleh nggak boleh didofahkan doribin bil abi tapi bun abuhu abuhu Nah itu. Jadi kalau pada isim maful boleh dia isim maful diubahkan kepada marfu'nya, isim yang dirafakannya. Seperti tadi Zaidun madrubul abdi, aslinya madrubun abdu. Abdu sebagai naibul fa'il dari madrub, tapi boleh diubahkan di situ isim maful kepada marfu'nya. Adapun pada isim fa'il enggak boleh. Isim fa'il diubahkan kepada marfu'nya, isim yang dirafakannya. Nggak boleh dikatakan uh, marartu bi rajulin dharibin bi, rajulin dharibil abi sebagai ganti dari dharibun abuhu nggak boleh. Ya. Ya, baik kita sekarang masuk ke yang kelima dari isim yang dia beramal seperti amalannya fi'il, merofakan fa'il, menasabkan maf'ul yaitu sifatul musyabbaha bismil fa'il al mutaaddi ila wahidin ka hasanin wa sifat musyabbaha sifat yang diserupakan dengan isim fa'il yang dimaksud dengan sifat musyabbaha bismil fa'il adalah lafzun masuhun min masdaril fi'lil lazimi lidalalati ala man qama bil fi'lu ala wajhi thubuti wa la takunu illa lil hali lafaz yang dibentuk dari master fiilnya lafaz yang diambil dibentuk dari master fiil yang lazim untuk menunjukkan siapa yang fiil itu tegak padanya siapa yang menegakkan perbuatan ataupun siapa yang fiil itu tegak padanya ala wajih subut di atas sisi ketetapan Ya. Dan yang namanya sifat musyabbah itu hanya untuk waktu hal sekarang. Contohnya hasanul wajhi, zahirul qahirul qalbi, muntaliqul lisani. Ya, saya ulangi bahasa sifat musyabbah adalah lafaz yang dia dibentuk dari masdar fi'ilnya yang lazim untuk menunjukkan orang yang mengerjakan ataupun tersifati dengan sifat tersebut di atas sisi ketetapan. Ya. Ada bedanya antara sifat musyabbah, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il dengan isim fa'il. Atau sebelumnya perlu diketahui mengapa di sini sifat musyabbah dia diserupakan dengan isim fa'il. Al-sifat al-musyabbah bismil fa'il, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Dia bukan isim fa'il, cuma diserupakan dengan isim fa'il. Dari sisi bahwasanya sifat musyabah ini bisa dijadikan mu'anas. Bisa dimu'anaskan, bisa dimutakarkan, bisa dimustanakkan, bisa dijamakan. Sebagaimana isim fa'il kan. Isim fa'il kan bisa mu'anas. Muslimatun, muslimun. dimuzakarkan eh, dimustanakan juga bisa. Muslimani, muslimatani, muslimuna, muslimatun. Demikian pula sifat musyabah Bismil fa'il. Dia bisa di muanaskan, mudzakarkan, mustanakan, dan dijamakan. Seperti hasanun. Muanas hasanatun. Dua muzakar hasanani. Dua muanas hasanatani. Jamak muzakar hasanuna. Jamak muanas hasanat. Ah, itulah kenapa disebut sifat ini dengan sifat musyabbah bismil fa'il, sifat yang diserupakan dengan isim fa'il. Dan di sana ada sisi perbedaannya antara sifat musyabbah dengan isim fa'il. yaitu bahwasanya sifat musyabbah menunjukkan kepada zat dan hadas yang sabit sifat musyabbah menunjukkan kepada zat dan hadas peristiwa yang tetap ya pada sifat tersebut contoh syuja' kerim syuja' seorang pemberani kerim seorang yang dermawan ini semuanya syuja' dan kerim menunjukkan kepada zat zat seseorang yang tersifati dengan asyajaah dan al-karam. Dan sifat ini asyajaah wal karam itu menetap. Iya, dari dahulu ke sekarang. Di setiap waktu dan tempat. Nah itu sifat musyabbah. Melekat jadi sifatnya ini. Dari dahulu hingga sekarang di setiap waktu. Selama kalau dikatakan Zaidun syuja' Maka asyaja'ah, keberanian ini menetap pada Zaid dari dulu hingga sekarang. Di setiap waktu, selama Zaid masih hidup. Ya. Nah, sedangkan isim fa'il, dia juga sama menunjukkan kepada zat. Iya, menunjukkan kepada zat. Ya, bedanya pada isim fa'il ada hadas, tapi hadasnya kejadian ataupun sifatnya itu tidak terus-menerus tidak menetap sebelumnya belum terjadi kemudian terjadi ataupun terjadi kemudian setelah itu berhenti seperti akil orang yang makan apakah dia makan terus nggak mungkin kan tadi belum makan kemudian makan atau setelah makan nggak makan lagi syatim orang yang mencela apakah dia mencela terus enggak ya. Nah, itu bedanya. Jadi sama-sama menunjukkan kepada zat hanya saja sifat yang dikandunginya kalau sifat musyabbah itu menetap dari dulu hingga sekarang. Kalau sifat itu berubah-ubah, ya jadat. Kadang datang, kadang hilang. Kalau ada sifat musyabbah, tadi sifat musyabbah maknanya apa? Menunjukkan ketetapan kan. Kalau kita ingin mengambil ataupun memaksudkan dari sifat musyabbah ini tajaddud sesuatu yang tidak menetap maka dirubah menjadi isim fa'il. farih kan farih itu orang yang senantiasa gembira. Tapi kalau yang antum mau kan gembira tadinya sedih ataupun kegembiraan yang berganti-ganti kadang susah juga maka diganti farih. Beda nggak farih dengan farih mananya? Beda. Kalau farih kebahagiaannya terus menyertai orang ini. Kalau farih tadinya susah, tadinya sedih, atau sekarang Farih bisa jadi besok, ya, jadi apa? Hazin. Nah itu. Jadi sifat musyabah diantara kelebihannya sifatnya itu menetap hadasnya ya menetap Kemudian sifat musyabbah itu tidak dibentuk dari fil yang mutaaddi tapi dibentuk dari fil yang lazim, dari fil yang lazim. Apabila dia dibentuk dari fil yang sulasi, apabila sifat musyabbah sedikit kita jelaskan meskipun di pembahasan ini masuk kepada bahasa sorof ya. Nah, apa sedikit. Apabila sifat musyabbah yang ataupun dia diambil dari yang sulasi, maka ini ada dua macam. Macam yang pertama yang dia sewazan dengan film mudhari'nya. Ya ini yang jarang. Contohnya tohir. Tohir itu sifat musyabbah, bukan isim fa'il. Karena dia diambil dari yang lazim. Yang namanya sifat musyabbah diambil dari yang lazim. Dari tohuro. Ya kan? Tohir. Yang suci. Yang mana kesuciannya melekat Tohirul qalbi, suci hatinya. Melekat sifat at-toharah pada kolbunya. Ini dibentuk di atas wazan fi'il mudhari'nya, yadhuru, ya kan? Tohar, tohir, yadhuru. Kalau kita perhatikan sama itu. Wazannya tohir, awalnya harokat, ya kan? To. Yang kedua sukun, to. Kemudian yang ketiganya harokat hi. Ya. Sama dengan fi'il mudhari' yadhuru. Yadhuru, pertamanya harokat. Yang keduanya to sukunya to. Yang ketiganya harokat. Sama dari sisi sukun-sukun dan apa harokat-harokatnya. Ini yang seperti ini sedikit. Sedikit. Kemudian yang kedua, apa yang ataupun sifat musyabah yang berbeda wazannya dengan wazan fil mudhari'nya, yang ini yang banyak. Contohnya Jamil, Hasan, Karim, dan yang lainnya. Kemudian, ya, kalau sifat musyabbah itu diambil dari yang selain sulasi, yang lazim juga ya, yang lazim juga, bukan yang mutaaddi. Kalau sifat musyabbah itu diambil dari yang selain sulasi, maka ini lebih mudah. Yaitu dia wajib sewazan dengan fil mudhoreknya. Seperti intolako, yantoliku, muntolik. Itu sifat musyabbah. Karena intolako itu lazim Intolako maknanya pergi. Muntolikul lisan, lisannya lancar berbicara. Ya, muntolik itu sifat musyabah. Diambil dari apa? Sulasi bukan? Bukan. Khumasi ya. Dari intolako, yantoliku, muntolik. Sewaza dengan film mudore. Dalam artian harokat-harokat dan sukunnya. Ya. Muntolikun muntolikun. Pertama diharokati, yang kedua disukun. Kemudian yang seterusnya diharokati. Sama yang toriku, pertama diharokati. Yang kedua sukun, yang berikutnya harokat semua. Ya. Dan di sana banyak wazan-wazan daripada apa sifat musyabbah khususnya yang diambil dari tulasi yang lazim. Ya ada di sana ada af'al seperti ashab. Ashab itu yang berwarna abu-abu, ahwar, aroj dari bermacam-macam apa aib, juga hilya, ada juga wazannya seperti fa'lan, atshan syab'an. Ada juga wazannya fa'al, seperti hasan, batal, mengandung zat hasan orang yang baik, papal orang yang pahlawan, pemberani. Ada juga fu'ul sebagai junub. Junub itu sifat musyabbah, orang yang junub mana? Orang yang junub, ada mana zatnya orang. Kemudian sifatnya yang junub. Kemudian juga ada juga wajahnya fu'al, ya, syuja', furat. Ada juga wazan yang lain. Fa'al, ada fu'al seperti syuja' furat ada fa'al seperti apa jaban nah itu di bahasa ini musoraf ya kemudian kita kembali ke matan wali ma'muliha salatu halat bagi ma'mulnya sifat musyabbaha ada tiga keadaan ar-raf'u 'ala al-fa'iliyah rafa sebagai fa'il Contoh marartu bi rajulin hasanin wajhuhu wa ra'a dharifin lafdhuhu. Ya, marartu bi rajulin hasanin wajhuhu. Saya melewati seorang laki-laki yang tampan wajahnya, wa dharifin lafdhuhu dan indah lafadznya ucapannya. Ya Rabbnya, apa? Marartu fi'lun wa fa'il. Kemudian مرة رافع الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير في المتحرك أتى ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل في رجل الجر والمجرور بحلف الجار رجل اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره ya kemudian حسن نعت لرجل rajul حسن صفة مشابه باسم الفاعل يعمل amal al fi'l yarfa'u al fa'il wa yansibu al maf'ul min wajh fa'il wa alamatu rafi dhammu akhirih wal ha fi mahall jarin mudhafun ilaih dharif wa dharifin dharif ma'tuf ala hasan wa sifa musyabbah wa lafdhu fa'il ya lafaznya lafaz fa'il katanya dharif tapi dia, dia sifat musyabbah wa yajuzu i'rabu kull min wajhi wa lafdhu badala ya boleh juga di badal wajhu di rab boleh ya ini sih ada bahasa yang lain kemudian wan nasbu dan nasab ya keadaan yang pertama dari ma'mulnya apa sifat musabba sifat musyabba adalah apa rafa sebagai fa'il atau nasab Kenapa nasab ala tashbih bil maf'ul bih? Karena diserupakan dengan maf'ul bih. Ingkana mu'arrafan. Jika makmulnya ma'rifah. Contoh marutu bi hasanin al-wajha. Di sini al-wajha itu mansub sebagai apa? Tashbihan bi al-maf'ul bih, diserupakan dengan maf'ul bih. Karena hasannya diserupakan dengan simfa'il maka al-wajhanya mansub karena diserupakan dengan maf'ul bih. Au hasanin wajah au hasanin wajah Jadi di sini syahidnya wajah ataupun al wajah Dia mansub ala tashbih bil maf'ul bih. Mansub karena diserupakan dengan maf'ul bih. Fa'ilnya di situ mustatir fihi jawazan, ya fi hasan. Takdiru huwa jadi hasan sifat musyabah juga mengandungnya apa? Fa'il. Ya ketika ya setelahnya itu mansub maka pada hasan ada tamir musa'tir fihi jawazan sebagai fa'il. Aw ala tamyiz in kana nakiratan. Atau dia makmulnya isim ataupun sifat musyabbah, makmulnya sifat musyabbah dinasabkan sebagai tamyiz ingkana nakiratan jika ma'mulnya nakirah. Contoh tu birajulin hasanin wajhan. Saya melewati seorang laki-laki yang tampan wajhan. Wajahnya. Ya jelas ya i'rabnya wajhan di tamyiz. Mansub wa alamat nasbi al-fathah dhairu ala akhirih. Kemudian wal jar wal jarru alal idhafah boleh pula ma'mulnya sifat musyabbah dijarkan dengan didhafahkannya sifat musyabbah kepadanya contoh marartu birajulin hasanil wajhi marartu birajulin hasanil wajhi Irabnya jelas ya, marartu birajulin irabnya jelas. Kemudian hasanin sifat musyabbahah Fa'il mustatir fihi jawazan taqdiru huwa wa huwa mudhaf wal wajhi mudhafun ilaih. Jadi isim atau sifat musyabbah beramal seperti amalan isim fa'il yang mutaaddi kepada satu maful merupakan fa'il menasabkan maful bih karena diserupakan dengan atau merupakan eh, menasabkan asyabih bil maf'ul sesuatu yang diserupakan dengan maf'ul syarat-syaratnya ya sama ya. Jadi ada syarat-syaratnya pula sifat musyabah agar dia bisa beramal. Dan sifat musyabah ada kalanya dia kosong dari al. Ada kalanya dia bergandengan dengan al. Adapun yang kosong dari al disyaratkan untuk dia bisa beramal dua syarat. Yang pertama ya seperti pada pembahasan Ismail ya, bersandar kepada nafi, istifham atau bersandar kepada mubtada atau mausuf. Yang kedua agar tidak dipisahkan antara sifat musyabbah dengan ma'mulnya oleh pemisah. Oleh pemisah enggak boleh. Nah, ini sisi perbedaannya dengan isim fa'il. Kalau isim fa'il boleh. Ya, dia dipisahkan. Antara dia dengan makmulnya ada pemisah. Ya, dan kalau dia beral maka dia beramal secara mutlak ataupun e, beramal hanya dengan satu syarat saja. Kalau dia beral, beramal dengan satu syarat saja yaitu agar tidak dipisahkan antara sifat musyabah dengan makmulnya oleh pemisah. Contoh istara itu al ashuba al ashhaba launah saya membeli satu e, binatang yang berwarna abu-abu yang abu-abu launahu ataupun al ashha al-ashhab launuhu yang berwarna abu-abu. Ya itu ya. Sama bersyarat apa beramalnya. Hanya saja ditambahkan satu syarat lagi agar tidak dipisahkan antara sifat musyabbah dengan makmulnya oleh pemisah. Dan insya Allah nanti atau sedikit lagi ya. ولا يتقدم معمول الصفة عليها بل لابد من اتصاله بضمير الموصوف إما لفظا نحو زيد حسن وجهه أو معنى نحو مررت برجل hasanil wajh. Ma'mulnya sifat musyabbah tidak boleh mendahului sifat musyabbah. Bahkan harus ma'mulnya ini bersambung dengan bomir mausuf. Ya, wala taqaddam ma'mul wa sifat 'alaiha. Ma'mul sifat musyabbah tidak boleh mendahului sifat musyabbah. Bal budda bahkan mesti. Ya mesti makmulnya bergandengan dengan domir yang kembali kepada mausuf. Kembali kepada yang disifati. Ada kalanya lafzon terlafazkan domirnya contoh Zaidun, Hasanun, Wajhu ataupun Wajhah. Ya dengan beberapa sisi yang kita lewatkan. <clears throat> Di sini mana sifat musyabahannya? Hasan, makmulnya wajhuh tidak mendahului Hasan. Kemudian di sini bersama wajih bersama makmulnya Hasan ada bomir yang kembali kepada apa? Mausuf. Mana mausufnya? Wajhu kembali ke mana haknya? Zaid. Ya mausuf lebih luas. Dari sekedar apa yang kita bahas pada sifat mausuf. Zaid adalah orang yang hasan tampan wajahnya mubtada khabar di sini. Zaid mubtada, Hasanun khabar. Au makna, atau secara makna saja. yakni bergandengannya. Ma'mul sifat dengan dhamir itu pada maknanya saja. Contoh bi rajulin hasanil wajh. Hasanil wajh karena pada al wajh di situ alif lam menggantikan dhamir. Alif lam menggantikan dhamir. Dan insyaallah nanti masih ada beberapa lagi penjelasan yang berkait dengan sifat ataupun apa sifat musyabbah dengan isim fa'il.